Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nah, Masail al-Jahiliyah yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah. Permasalahan terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke 111. Sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke 112 Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih berkata al-Imam Al-Mujaddid al syeikh Muhammad bin Abdul Wahab al najdi al tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu tsaniyata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-112. Tafdilu dinil musyrikin al muslimin. Termasuk perilaku atau ritual jahiliyah adalah mereka na'am mengedepankan atau menganggap lebih utama agamanya orang musyrikin Nah, dibanding agamanya kaum muslimin. Nah, jadi mereka lebih mengutamakan agamanya musyrikin daripada agamanya kaum muslimin. Allahul musta'an. Syarahnya, qala Syekh al-Fawzan wa faqahullah, kama hasala min al-yahud mimma jaa zikruhu fil mas'alati as-sabiqah. Sebagaimana yang telah terjadi. Nah, barakallahu fikum dari orang-orang Yahud pada perkara yang telah lewat penyebutannya pada permasalahan yang telah lalu. Itu permasalahan yang ke-111 bahwasanya mereka nggak nah, fikum lebih memuji agamanya orang kafir Quraisy eh, ketika minta bantuan untuk merangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, fikum dalam keadaan mereka yakin dan tahu Rasulullah itu di atas kebenaran. Para sahabat juga di atas kebenaran. Namun mereka justru lebih apa? mengedepankan nah fikum agamanya orang-orang nah kufar. Eh? Mereka mengatakan apa bahasanya ah, nah, haula'i ahda minal sabila. Eh, mereka itu orang kufar, kufar Quraisy waktu itu. Naam lebih apa? Lebih lurus petunjuk dalam artian lebih berada di atas petunjuk yang lurus nam dibanding orang-orang yang beriman. Allahu musta'an. Wa hadha yatanawalu kullaman faddala dinal kufri ala dinil muslimin. Dan perkara ini mencakup Nah, setiap orang yang apa? Setiap orang yang lebih menganggap utama agamanya atau agama kekufuran dibanding agama kaum muslimin, aw sawa bainahuma atau menyamakan. Jadi agama kekufuran atau agama orang kufar itu sama dengan agamanya kaum muslimin. Wa min dzalika, maka dari situlah alladzina yuhawiluna at-taqrib bainal adyan as salasa Yaitu orang-orang yang mereka berupaya ya, berupaya atau berusaha untuk na'am barakallahu fikum menyamakan atau mendekatkan antara agama-agama tiga. Al-Yahudiyah wa Nasraniyah wal Islam, yaitu agama Yahud, agama Nasara, atau agamanya orang Nasrani. Nah, barakallahu fikum dan agama Islam. Mau jadikan satu. Nah, barakallahu fikum dalam artian semuanya sama gitu. Allah musta'an. Wa yakulun dan seraya mereka mengatakan kulluha adyanun samawiyah. Semuanya adalah agama yang turun dari langit katanya yajibu at-ta'akhi baina ashabiha wa ta'awun fima bainahum. Wajib ya, saling bersaudara antara na'barakallahu fikum pemeluk-pemeluk agama tersebut dan kerjasama ya, pada perkara yang ada di antara mereka. Naam. Ini sangat berbahaya sekali ya, karena loyalitas saja kita bersama orang kafir berloyalitas, nah bekerja sama dalam artian loyalitas senang bangga, membantu, menolong orang kafir memerangi kaum muslimin itu termasuk pembatal keislaman uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi menyebutkan dalam Nawaqidul Islam di antaranya pembatal keislaman adalah apa? Orang-orang yang menolong atau membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Allah musta'an. Naam. Hati-hati. Adapun perkara bisnis, jual beli, transaksi dan semisalnya tidak masalah namun jangan sampai kita memuji atau bangga atau senang berteman dengan mereka kemudian akhirnya menjelek-jelekkan kaum muslimin atau membenarkan agama mereka. Allah musta'an. Naam. Jadi yang mengatakan semuanya sama itu keliru. Bahkan satu-satunya agama yang diridhai Allah, oleh Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang paling diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya agama Islam. Wa man yabtahi khairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan terima darinya sedikit pun amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan permasalahan berikutnya, itu permasalahan yang ke-113. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Permasalahan yang ke-13 ini nanti adalah permasalahan mengenai perilaku atau perbuatan orang Yahud. Nah, karena mereka adalah orang yang licik, berilmu tapi tidak mau beramal. Nah, yaitu mengenai apa? mencampur adukkan antara al-haq dengan kebatilan agar diterima kebatilan tersebut. Jadi kebatilan dipoles. Nah, dipoles, nah barakallahu fikum atau dibungkus sehingga orang nampak maksudnya kebatilan itu adalah al-haq. Sehingga apa? Kebatilan pun akan diterima. Allah musta'an. Kita lihat al-mas'alah tsalisata asyrata ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke-113, labsu al-haqqi bil batil. Nah, ya na'am, menyamarkan al hak dengan kebatilan. Ini perilaku orang-orang Yahud. Qul ya ahlal kitab lima talbisun al al batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Nah, katakanlah wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukkan, menyamarkan al-haq dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui? Jadi mereka itu mengetahui orang-orang Yahud nah, itu mengetahui al-haq itu berada bersama Rasulullah dan juga para sahabatnya, tahu. Namun mereka justru apa? menyamarkan Ngam, antara al-haq dengan al-batil agar kebatilan tersebut diterima. Allah musta'an. Oleh karena itu, Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah beliau menasihatkan kepada kita semuanya barakallahu fikum. Naam ketika beliau menjelaskan permasalahan yang sudah kita lewati barakallahu fikum bahwasanya jangan sampai kita ini atau istilahnya nah barakallahu fikum pada sebagian rasul beliau yang beliau syarah beliau menyebutkan bahwasanya nah barakallahu fikum fala yakfi an al-insan ya'riful haqqo faqat kata beliau. Enggak cukup bahwasanya manusia mengenal kebenaran saja, mengetahui al-haq saja. Balabudda an ya'rif al-haq wal batil, bahkan harus seseorang itu mengetahui al-haq dan kebatilan. Ya'riful haqq min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Mengetahui al-haq dalam rangka untuk mengamalkan dengannya dan mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhinya. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu kita mengetahui kebatilan. Naam barakallahu fikum dalam rangka untuk kita berhati-hati dari kebatilan tersebut. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah min 'adatil kuffar min 'adatil kuffar wa ahli jahiliyah min al-yahud bin nasara wa ghairihim termasuk kebiasaan orang kuffar dan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahud dan Nasara dan yang selain mereka labsul haqqi bil batil menyamarkan antara al-haq dengan kebatilan ya, menyamarkan al-haq dengan kebatilan walabsuhu wa al-khaltu mencampur adukkan jadi dipoles dicampur aduk gitu sehingga apa sehingga kebatilan enggak nampak nah bahwasanya itu batil, namun nampaknya adalah hak, akhirnya manusia pun mengikuti kebatilan tersebut. Allah musta'an. Fahum yakhlituna al-haqqa bil wal batil. Maka mereka menyampur adukkan kebenaran dan kebatilan min ajli an yarujal batil dalam rangka agar menyamarkan kebatilan tersebut atau agar kebatilan tersebut diterima. Li'anna law kana al-batil wahdah, dikarenakan kalau kebatilan itu semata-mata sendirian gitu, maka bilahu adun, maka saya tidak ada seorang pun yang akan menerimanya. Karena kebatilan, orang akan menjauhinya. Tapi kalau kebatilan itu dipoles, kebatilan itu ditutup-tutupin sehingga nampak al-haq itulah yang membuat manusia akan apa? akan bisa menerimanya. Allah musta'an. Padahal kebatilan sendiri sudah jelas ya Allah Taala jelaskan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan memang seperti itu keadaannya bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Bal nakdzifu 'anil haqqi bil ba bal dari bil haqqi al batil fayadmaghu fa idza huwa zahid bahkan kami melemparkan naam barakallahu fikum al haq di atas kebatilan nah akhirnya kebatilan itu pun hancur lebur menunjukkan bahwasanya al haq itu lebih kuat namun kalau kebatilan sendiri dalam artian naam barakallahu fikum tidak nampak eh, itu orang akan menghindar tapi kalau kebatilan itu dibungkus dalam artian dihias-hiasi dengan nah barakallahu fikum hafizakumullah dengan seakan-akan kebaikan dan semisalnya akhirnya orang menganggap kebatilan itu adalah hak sehingga banyak orang terjatuh dalam kebatilan tersebut. Naam, Allah musta'an. Oleh karena itu Al-Imam Al-Auza'i Al-Imam Al-Auza'i rahmatullah alaih, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan dan menasihatkan kepada kita semuanya, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan jejaknya para salaf Walaupun manusia menolakmu atau mengusirmu. Dan hati-hati engkau terhadap pemikiran para tokoh. Eh, pemikiran ahlu bid'ah dalal, pemikiran ahlu batil. Walaupun mereka menghias-hiasi kebatilan itu dengan sebuah ucapan. Allah Musta'an. Nah. Kita lihat warakallahu fikum Lakin ida lubis stabil haki. akan tapi kalau kebatilan itu dicampur adukkan, disamarkan dengan kebenaran fa innal aghrara minal mu'minin wa qasiri an-nadhar yakbaluna. Maka semuanya orang-orang yang tertipu dari kalangan kaum mu'minin dan orang-orang yang pandangannya lemah atau pandangannya pendek, mereka akan menerimanya. Wa yakulun, seraya mereka mengatakan ada fihi hakun. Kebatilan itu ada kebenarannya di sini. Nah, wallahu musta'anam. Seperti masalah yayasan, eh, mereka poles-poles, mereka carikan sana kemari nah penguat dan semisalnya dengan ucapan si fulan, ucapan alan. Akhirnya orang mengatakan ini walaupun yayasan tapi dalamnya ada al-haq. Ada kebenarannya. Naam, yaitu menolong orang-orang fuqara wal masakin katanya. Allahul musta'an. Naam barakallahu fikum. Ngapain tidak mencari yang murni kebenaran saja? Malah mencari justru yang bercampur baur dengan kebatilan dan dan al-haq misalkan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fayaqbalunahu kullah. Akhirnya mereka pun na'am barakallahu fikum menerima kebatilan itu secara keseluruhan. Amma law annahum qabilul haqqo minhu faqat wa raddul batil Adapun kalau seandainya mereka menerima kebenaran saja dan menolak kebatilan karena hasanan, saya itulah yang benar. Allah musta'ad. Walakin idza qabiluhu kullah akan tapi apabila mereka meng, nah, menerima semuanya, kebenaran juga diterima, kebatilan juga diterima, fahadahu wal khata. Inilah yang keliru. فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عواهنها bahwasannya yang wajib terhadap orang yang dia miliki pandangan dan orang-orang yang berakal dengan akal yang selamat bahwasanya mereka tidak menerima seluruh perkara sesuai dengan hawa nafsunya bal yumahhisunaha wa yakhtabirunaha bahkan mereka akan menyaringnya mereka menyaringnya dan juga mereka akan menguji serta Nah barakallahu fikum mengetesnya terlebih dahulu, dicek dulu, mengeceknya. Fayaqbaluna kana fiha min haqqin, maka mereka akan menerima perkara yang dalamnya ada kebenaran, wa yurduna kana fiha min batil dan mereka akan menolak serta membantah perkara yang dalamnya ada kebatilan. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Karena akal yang selamat barakallahu fikum atau hati yang selamat sebagaimana jelaskan al Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih ketika beliau menjelaskan Firman Allah Subhanahu wa taala menukilkan dari kalangan ahli tafsir, "Illa man atallaha biqalbin salim," yaitu kecuali orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. al alqalbu al-qalbu as-salim, hati yang selamat adalah as-salimu minasy-syirki Al-khali minal bid'ati al-mutmainnu lis-sunnah. Yaitu hati yang selamat dari kesyirikan, yang kosong dari perkara bid'ah dan tenang dengan as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Itulah hati yang selamat sebagaimana jelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi dalam kitab Fathul Qadir. Naam. Berikutnya barakallahu fikum fal kuffaru qad yadhkuruna al-haqqa la raghbatan fil haqqi. Maka orang kafir itu terkadang mereka menyebutkan kebenaran, nah bukan karena apa? Bukan karena mereka itu cinta terhadap kebenaran tersebut. Wala mahabbatan lahu tidak pula karena senang dengan kebenaran tersebut. Wa inna yadhkurunahu dan hanya saja orang kafir menyebutkan kebenaran min ajli tarwijil batil bihi agar dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyampur adukkan atau menyamarkan kebatilan dengannya. Wal wajib atanabuh li amr. Maka perkara yang wajib hendaknya perhatian terhadap perkara ini Wahwa tamyizul asya, yaitu bisa memilah dan memilih sebuah perkara. Memisah-misahkan sebuah perkara. Wa adamu tasarru' fi kubuliha. dan tidak tergesa-gesa untuk menerimanya. Cek terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu. Na'am barakallahu fikum Ata'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan sikap berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat tergesa-gesa datang dari setan. Allah musta'an wal billah. Naam. Lima yadharu fiha min bariqil haqqi hatta tukhtabar wa tumahhas. Wa tumahhas kata beliau. Naam. Dikarenakan apa yang nampak di dalamnya min bariqil haqqi berupa na'am barakallahu fikum goresan kebenaran na'am barakallahu fikum atau berupa enam kebenaran hatta tuhtabar wa tumahhas wa tumahhas hingga diuji, dicek dan diteliti, disaring. Wa yu'khadha nam yu'khadha ma fiha min haq dan akhirnya apa? nabarakallah fiqom fikum dan diambillah eh, perkara yang dalamnya ada kebenaran atau al-haq wa yuraddu ma fiha min batil dan juga dibantah atau ditolak perkara yang dalamnya ada kebatilan wa hadza innama ya'lamuhu ahlul ilm yang seperti ini yang mengetahuinya adalah ahlul ilm wa ahlul basirah dan orang yang memiliki ilmu serta orang yang memiliki apa? basirah yaitu nah, pengetahuan secara detail terhadap sebuah permasalahan. Naam Allah musta'an. Wa amal awam, eh, wa amal awam wal juhal ada pun orang-orang awam dan orang-orang bodoh, wa qasirun nazar dan orang-orang yang pandai pandangannya, orang yang pendek pandangannya, fayan khadi'una fi misli hadil umur, mereka pun akan tertipu dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Watan tali alaihim dan akhirnya apa? Justru apa? Justru mengenai mereka, menimpa mereka. Lakin wajib alaihim an yas'alu alal ilm. Naam. Akan tetapi yang wajib atas mereka orang yang bodoh, orang awam dan misalnya seharusnya mereka bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm manakala kalian tidak mengetahui perkara tersebut. Wa yastasyiru ahla nadhar dan hendaknya mereka minta isyarat, minta arahan kepada orang yang nah fikum memiliki pandangan yang jeli, teliti qabla qabuliha sebelum mereka menerimanya hatta yaslamu minat tamwi hingga mereka pun apa setelah bertanya kepada ahlul ilm minta arahan kepada ahlul ilm akhirnya mereka pun selamat dari temui, selamat daripada penyamaran atau kekeliruan tadi Allahul musta'an nasallaha assalamat al afiyah karena seperti itu keadaannya nah perbedaan antara ahlul ilm dengan ahlul jahl, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh barakallahu fikum Nah, orang berilmu itu dia lebih tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Nah, ini kami ulang-ulang gak masalah ya sebagai faedah. Kemudian orang bodoh gak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Abdullah bin Mu'taz. Abdullah bin Mu'taz. Nah, barakallahu fikum rahimahullah. Yang dinukilkan dalam uh, Syiar A'lam Nubala atau dalam kitab Adabud Dunya Wad Din barakallahu fikum, beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil jahili kana jahilan. Wal jahil la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh dan orang bodoh tidak tahu kadarnya orang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين